Bukan orang berlebihan di dalam masalah menyikapi. Kadang kalau ada seorang sudah ditahdir, maka yang lainnya dipaksa untuk mentahdir juga. Kalau tidak tidak ikut mentahdir, dia juga ikut ditahdir. Ya, kaidah seperti ini kaidah ajib. Ya, tidak pernah kita lihat di kalangan para ulama. Nah, tidak pernah kita melihatnya. Subhanallah, kadang ada orang diusir dari tempat Syekh Mukbil, diusir dari tempat Syekh Mukbil. Dia pindah ke pondok lain, di murid-murid Syekh Mukbil juga, Syekh nggak pernah sama sekali apa namanya e, berbicara yang tidak baik kepada pondok tersebut enggak. Ini orang setahdir kamu harus mentahdir juga enggak. Bahkan pernah suatu hari di Yaman ada orang yang kita pandang sudah melampaui batas, ya. Maka e, dan ini pada kunjungan terakhir waktu ke Yaman, Ikhwan menyampaikan ke saya, saya sampaikan ke Syekh Mukbil, Syekh ini orang pantasnya diusir. Sebagiannya ada di pondok. Kata Syekh kalau dia berada di pondok kami di sini, silahkan kamu usir siapa yang eh, pantas untuk diusir. Kata Syekh. Terus saya bilang Syekh satu lagi, ada orang di tempat lain, di tempat Syekh Bulan, sebut namanya. Kata Syekh ada pun itu bukan wilayah saya. Kata beliau. Ini ada beliau. Kalau ingin dikatakan uh, apa namanya beliau yang jadi panutan, semua orang merujuk kepada beliau di Yaman. Cuman menjaga situasi dakwah, kemudian menghormati yang lainnya itu ada dari etika para ulama ya nah lihat peristiwa Abu Hasan al Masri al Misri al Ma'ribi ya Abu Hasan hada ini sudah ditahdir oleh Syekh Rabi Syekh Rabi sudah memberikan hukum keras bahwa orang ini adalah e, dai fitnah dan orang yang mempunyai pokok-pokok pemikiran yang menyimpang kata beliau saya nasihat tahdir beliau untuk menjauhinya Jangan duduk kepadanya dan jangan mendengar kaset-kasetnya. Lihat, sudah sampai di sini beliau, Syekh Rabi. Abu Hasan al-Misri masih sempat juga ketemu dengan Sheikh Medina. Ya. Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Ibrahim al-Ruhaili, Syekh Muhammad bin Hadi, kemudian Syekh eh, Abdullah al-Bukhari. Satu lagi, lima orang Syekh. Duduk, ya. Abu Hasan bersama mereka dinikah oleh lima orang Syekh Padahal mereka tahu Syekh Robi sedang mentahdir. Dan Syekh Robi juga nggak mentahdir sama Syekh Medina. Karena perbuatan mereka menasihati atau masih ingin supaya Abu Hasan ini dinasihati rujuk kepada Al-Haq. Nah ada beliau mentahdir. Ya. Sebab kalau seperti itu kenyataannya, ada seorang dai misalnya punya ijtihad, sekarang pantasnya begini, ya dia paksakan kehendaknya atas yang lain rusak, nggak pernah ketemu, terjadi fitnah terus. Ya. Makanya kita harus melihat sifat bijaksana dari para masyaih kita, hikmah mereka, itu juga harus kita pelajari. Mereka keras memang terhadap ahlul bidah. Syekh Mukbil, Syekh Rabi keras. Tapi juga harus tahu, mereka adalah orang-orang yang paling cinta terhadap umat. Paling menasihati umat. Dan paling mempunyai hikmah. Ya, paling mempunyai hikmah. Itu juga harus kita pelajari. Dia mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Dan ini dari perkara yang tidak baik pada seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus mengikhlaskan dirinya. Ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengambil ilmu itu jangan mengambil sesuai dengan apa yang cocok dengan hawa nafsunya saja. Tapi dia harus mengambil ilmu apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya bisa bermanfaat untuk umatnya dan ilmu itu tersebut bisa dia manfaatkan untuk meninggikan Islam dan kaum muslimin. Harusnya itu yang dicita-citakan. Nah, adapun kalau ingin dikatakan si Anu paling keras misalnya atau si Anu paling kuat dalam ini, si Anu memang hebat dalam mentahdir. Kalau masalah keras-kerasan semua orang bisa, misalnya keras-kerasan. Tidak ada yang tidak mampu untuk itu. Ya. Dan sangat menajubkan sekali saya dengar ada sebagian ustadz yang bilang kalau tidak bisa keras kamu mundur saja dari dakwah salafiyah. Ini kalimat-kalimat seperti ini tidak pernah kita dengar dari para masyarakat. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, al-ilmu kuat taisir. Amma ta'asir fakullun yuhsinu. Ilmu itu bagaimana caranya memudahkan sesuatu itu sampai kepada orang. Mudah sampai dengan cara yang paling bagus. Adapun menyusahkan keras, semua orang mampu kata Sufyan Tsauri. Nah ada yang tidak mampu seperti itu. Ya. Berbuat zalim, berbicara lancang, mencerca menghantam itu gampang, semua orang bisa melakukan itu. Tapi berbicara dengan adil di atas dasar syariat, tidak semua orang mampu seperti itu. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menginginkan seperti itu. Nah, menginginkan seperti itu. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama yang hampir setiap hari kita mendengar hal ini dari Syekh Mukbil rahimahullah taala dan dia sendiri sering mengucapkan dia saya khawatir orang-orang yang terlalu berlebihan ya. orang-orang yang terlalu ekstrim kalau ada manusia lari dari dakwah ini gara-gara perbuatannya kata beliau saya khawatirkan dia juga menanggung sesuatu dari dosanya sebab dia yang membuat orang lari keluar dari dakwah karena uslubnya dia padahal agama kita adalah agama yang mudah kata Nabi Shallallahu berpesan kepada Mu'ad bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib yang mau dikirim ke Yaman untuk dakwah. Dua orang mau dikirim ke Yaman untuk dakwah. Kata beliau, "Yassir wa la tu'assir, bashir wa la tu'assir, wa tatawa'a wa la tahtalifa." Permudahlah dan jangan kalian berdua persulit. Beri kabar gembira yang jangan kalian bawa orang lari. Rukunlah kalian berdua dan jangan kalian berselisih. Nah, jangan kalian berselisih. Ini dari hikmah para masyaikh, para ulama kita dengar ya di majelis, tapi hal ini kadang hilang pada seseorang tatkala hawa nafsu telah meliputi dirinya. Ya. Hawa nafsu meliputi dirinya, akhirnya hal-hal yang seperti ini kadang jelas pada diri kita, tapi hawa nafsu mendominasi dirinya. Subhanallah. Akhirnya telinganya pun menjadi tuli, matanya pun menjadi buta, dan tidak bisa sama sekali melihat petunjuk, tidak bisa mendengar nasihat. Nasallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. <clears throat> Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-85 والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يؤدب الخلق في النار في الأضلال والأنكال والسلاسل والنار والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم كتب إيه. لي dan beriman بأ الله تبارك وتعالى من يكسى مخلوق di لم neraka. di dalam neraka. Fil aglali wal angkal, Al aglal belenggu-belenggu. Al ankal uh, siksaan-siksaan yang sangat pedih, mengerikan. Was salasil, salasil rantai-rantai. Wan naru Wan naru fi ajwabihim dan neraka di jauh mereka, di dalam perut mereka. Wa fawqahum, wa fawqihim dan di atas kepala mereka watahtihim dan di bawah mereka. Nah, dalam Al-Qur'an dikatakan lahum min namu mihadun wa min fawqihim gawash. Bagi mereka dari jahannam itu hamparan dan di atas mereka ada gawash. Iya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها orang-orang yang kafir mereka mendapatkan neraka jahanam tidaklah dilepaskan neraka tersebut ya atau terus menerus mereka disiksa dan tidak mati di dalamnya ya. nah dan tidak diringankan siksaan itu dari mereka tidak diringankan siksaan dari mereka dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nar yusjarun." Ketiga belenggu-belenggu di leher-leher mereka, rantai-rantai dan mereka diseret dengannya masuk ke dalam neraka yang sangat mendidih. Kemudian mereka pun dipanaskan di dalam neraka tersebut. Nah, ini pensifatan tentang neraka dari beberapa ayat dan tentunya berbicara tentang dahsyatnya api neraka ini butuh pembicaraan khusus. Sebab berbicara tentang api neraka, kita berbicara tentang makanannya, minumannya di dalam, kemudian rantai-rantai dan belenggunya, ya siksaan yang sangat pedih para penghuninya, bagaimana dalamnya neraka tersebut, ya panas apinya, kemudian eh, tingkatan-tingkatan e, neraka dan banyak lagi perkara yang diuraikan di dalamnya, kita imani seluruh hal tersebut. Bahwa Subhanahu wa taala menyiksa makhluk di dalam neraka orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksaannya di dalam neraka. Ini penekanan pengarang. Di dalam neraka. Penekanan Al-Barbahari di sini. Kenapa beliau tekankan ini? Kata beliau dalika annal jahmiyah hal tersebut karena orang-orang jahmiyah minhum Hisham al-Futi di antaranya Hisham al-Futi Hisham bin Amr al-Futi dan dia ini dari uh, teman-temannya Abu Hudayl al mutazila al-Mu'tazili iya Nah, Hisham Al-Futi dia berkata Inna ma yu'adzibullahu inna nar. Sungguhnya Allah menyiksa di sisi neraka. Bukan disiksa dalam neraka. Jadi ada api, disiksa di sisinya, di sampingnya, bukan di dalamnya. Ya. Naudzubillah ini perkataan ahlul bid'ah. Iya. Hisham Al-Futi. Nah, raddun Allah wa ala rasulih. Dia menolak ya. Membantah Allah dan rasulnya. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan di dalam neraka. Itu pensifatan. Disebutkan makanannya, disebutkan belenggunya, disebutkan rantai di dalamnya, minuman orang-orang yang masuk dalam neraka. Ya, kalau bukan dalam neraka di mana? Hal tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa alam anna salat al-fariidah khamsu salawat. Ketahuilah bahwa salat fardu itu ada lima salat. La yuzadu fihinna tidak ada tambahan pada lima solat ini. Wala yunqasu fi mawaqih fi mawaqitihinna fi mawaqitihinna dan tidak dikurangi dalam waktu-waktunya. Ya. Salat itu sudah punya ketentuan waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin adalah suatu ketentuan yang suatu waktu yang telah ditentukan. Wa fi safari raka'atani illa al-maghriba dan dalam safar, salat itu dua rakaat saja, kecuali salat maghrib. Ya, kecuali salat maghrib, menurut kesepakatan para ulama. Paman qala aktara min khamsin, faqad ibtada. Maka siapa yang berkata, salatnya lebih banyak daripada lima, maka dia telah berbuat bid'ah. Ya. Wa man qala aqalla min khamsin, faqad ibtada. Siapa yang berkata lebih kurang dari lima, maka dia telah berbuat bid'ah. La yaqbalu Allahu syai'an minha illa liwaktiha. Allah tidak akan menerima suatu apapun darinya kecuali kalau pada waktunya. Ya. Salah satu syarat salat, syarat syahnya salat harus pada waktunya. Harus pada waktunya berdasarkan nas ayat ini tadi dan banyak lagi adillah yang lain. Nah, illa ayakuna nisyanan kecuali kalau dia lupa. Ya, bukan cuma lupa saja, lupa atau ketiduran. Lupa atau ketiduran. Nah, misalnya seorang lupa, dia lupa sholat asar. Nanti waktu maghrib baru dia teringat bahwa dia belum sholat asar. Dan seperti ini tidak apa dia kerjakan di waktu maghrib. Walaupun sudah keluar waktunya. Demikian pula ketiduran. Iya. Tiduran. Jam 2 misalnya tidur. yang ternyata bangun setelah maghrib. Iya. Sudah keluar waktu sholat asar. Maka seperti ini juga salat ketika dia bangun. Berdasarkan hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatihi aw nusiya anha, fa waqtuha hina mastayqab aw hina madakaraha." Siapa yang tidur dari salatnya atau dilupakan, maka waktunya ketika dia mengingat atau ketika dia terjaga, ketika dia terbangun. Demikian pula perempuan yang haid dan nifas. Iya. Kalau uh, ya suci sebenarnya masih terhitung waktu ya tapi tidak apa-apa kita uraikan kalau misalnya suci dan masih ada waktu untuk dua sholat maka dia dia sholat dua sholat itu sekaligus misalnya perempuan kena haid misalnya dia suci jam 12 malam maka di sini dia sholat maghrib dan isya ya, sebab waktu maghrib itu waktu pilihannya memang sampai waktu isya waktu darurat sampai matahari eh, sampai terbit fajar. Kalau masih bisa sholat maghrib dan isya, sholat maghrib dan isya. Demikian pula kalau misalnya suci jam 3 malam, juga sholat maghrib dan isya sekaligus. Ini bagi perempuan yang haid. Dengan dalil hadits Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma' sholat shalataini di Madinah min ghairi udrin wala maqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama antara sholat di Madinah tanpa udur dan tanpa hujah. Jadi dijadikan dalil oleh Imam Malik rahimahullah taala tentang hal tersebut. Itu pula yang dikuatkan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Mukbil juga menguatkan hal tersebut. Iya. <clears throat> Baik, kata beliau, "Bainaku ma'dzurun." Kalau dia lupa, ma'dzur, dapat udzur. Ya'ti biha. Dia langsung kerjakan salat itu. Tidak ada karaha. Kalau dia mengingatnya. Au yakunu musafiran atau dia musafir, fayajma' baina salataini insya'a. Maka dia menjama antara dua salat kalau dia menginginkan. Dibedakan kemarin kita terangkan tentang mengkosor. Kosor sholat itu meringkas. Bagi musafir hukumnya wajib. Mengkosor hukumnya wajib bagi musafir. Kalau menjama, menjama itu ikhtiar. Boleh dia jama, boleh tidak. Ya, boleh dia jama, boleh tidak. Bagi orang yang musafir. Nah, boleh dia menjama sholatnya, boleh tidak. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam pembicaraan beliau ada menyebut bukan juga dari perkara yang disyariatkan. Ada orang musafir menjamak salatnya terus menerus. Kalau mengkasar ya dia pasar. Tapi kalau dia jamak terus menerus itu juga bukan perkara yang disyariatkan. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Namanya menjamak itu adalah rukhsah. Rukhsah keringanan. Maka dia lakukan kalau memang hal tersebut dia butuhkan. Nah, dan dibedakan antara musafir yang sair dan nazir. Musafir yang sedang berjalan dan singgah di suatu tempat. Iya. Baik, ini ringkas ya. Kita tidak uh, e, menjelaskan bukan pembahasan khusus berkaitan tentang menjamah. Baik, dikatakan di sini dalam poin yang ke-87 kata beliau waz zakatu min dhahabi wal fidda wal thamari wal hubub wad dawab ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in qasamaha fajaiz wa in ataha al imam fajaiz kata beliau Iya. Kata beliau rahimahullah dan zakat itu dari emas, perak, eh, kor, korma, tamar korma. Eh, di sini asamar ya, buah-buahan ya, asamar. Wal hubub, biji-bijian, buat dawa dan hewan. Alamakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang masalah zakat itu terperinci. Dari buah-buahan juga, tidak semua buah-buahan. Jagung tidak ada zakatnya jagung. Iya. Nah, demikian pula pohon jambu misalnya, pohon apel, pohon mangga itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya buah-buahan yang ada adil adillah menunjukkan tentang hal tersebut ya seperti korma kemudian seperti jadi ya, dan lain-lainnya nah Baik. Kemudian e, zakat itu terbagi empat. Menurut pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Kalau menurut pendapat yang paling kuat terbagi tiga saja. Sebab yang empatnya ini diperselisihkan. Ada zakat disebut dengan zakat harta, zakatul mal. Zakat harta ini pada emas dan perak. Pada emas dan perak. Iya. Dan semana dengan emas dan perak, mata uang sekarang ini. Mata uang, saham, itu masuk di dalamnya. Kapan nisabnya sampai nisab emas atau sampai nisab perak, maka eh, dan telah berputar satu tahun, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya rubuh usyur, 2,5 persen keluarnya. 2,5 persen. Baik. Itu zakat harta. Adapun zakat pertanian itu pada beberapa uh, asnaf yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada zakat peternakan, ya, itu hanya pada hewan as-sa'imah. Nah, dan disebutkan dalam tiga hewan saja, onta, kerbau, ya masih dalamnya kerbau, sapi, semuanya terhitung dalamnya. Al-Baqarah. Kemudian Eh, juga